Thank you. تنتظرون ايوه هم؟ وفي الحديث بادروا بالأعمال فتنا كقطاء الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya qalil dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda badiru bersegeralah kamu bil amal dengan memperbanyak amal-amal fitanan sebelum kedatangan fitnah-fitnah Fitnah ini berkaitan dengan agama. Bukan fitnah berkaitan dengan perdagangan yang akhirnya menjadi krisis itu perdagangan. Bukan fitnah yang berkaitan dengan rumah tangga, tapi fitnah urusan agama berkaitan dengan iman. Sebelum datang fitnah urusan agama, Fitnah itu sampai digambarkan oleh Nabi ke gita'illal al-mudlim seperti bagian malam hari yang sangat gelap. Bisa dibayangkan kalau malam hari nggak ada lampu, nggak ada penerangan, nggak bulan lagi gerhana, gelap, nggak tahu arah kita. Mana barat, mana timur, nggak kenal. Mana utara selatan nggak bisa tahu. Apa yang dihadapan kita, belakang kita, kita nggak nggak nggak paham. Akan terjadi fitnah dalam agama sehingga orang ini bingung. Cari panutan bingung. Cari pembimbing bingung. Cari ajaran yang benar bingung. Kagita'illal Muslim sampai pada puncaknya nanti yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira pagi hari dalam keadaan beriman sore kafir wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira sore hari mukmin pagi bisa jadi kafir jadi urusan iman urusan agama ini menjadi kacau dan itu akan terjadi. Hah? Apa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya fitnah agama ini sampai orang berbolak-balik iman kafir kafir iman iman kafir kafir iman banyak melepas agamanya Ya dinahu bi'aradin minad dunya qalil karena mereka sudah siap menjual agamanya dengan aradin, dengan barang, dengan harta daripada dunia yang sedikit. Bukan banyak, sedikit. Hah? Sedikit kalau dibandingkan akhirat, ya memang dunia semuanya seisinya sedikit. Tapi ini sedikit, jadi bukan berarti mahal. Nah, kamu lihat bagaimana misionaris bisa membeli iman aradin minat dunia qalil hanya sekedar dibantu pengobatan, hanya sekedar bantu dikasih modal, berubah agama. Hah? Dan itu akan terjadi lebih dahsyat daripada yang sekarang. Demikian juga berubah akidah berubah aliran, berubah pemahaman, jual beli akidah, jual beli iman, itu terjadi di akhir zaman. Ah, sebelum itu terjadi perbanyak amal. Perbanyak amal. sholat yang banyak, baca Quran yang banyak. Kenapa? Yang bisa menyelamatkan iman itu itu adalah kita memperbanyak amal amal ini adalah bisa memperkuat iman. Wa kun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dha tajdidi bi kathratis salati wa ta'ati wa tarki malim nasi min syahwati. Amal soleh itu akan memperkuat dan memperkokoh iman. Karena itu tidak ada Allah menyebutkan iman dalam Al-Quran kecuali diteruskan dengan amal-amal soleh. Contoh. wal asri innal insana lafi لفي illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. amal soleh disebutkan Hah? atau diperinci Hah? aja bisa watin wa zaitun wa turisin wa hadza laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radnahu aswa safirin illa alladziina aamanu wa amilus shalihat. banyak sekali dalam Al-Qur'an iman amal iman amal atau diperinci amalnya qad aflahal mu'minun gimana cukup mengaku beriman begitu alladzina fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil zakati fa'ilun walladzina walladzina walladzina lah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi terus yuqimuna shalah mimma razaqnahum yunfiqun setelah iman pasti ada amal. Itu sholatkah, itu zakatkah, itu semuanya tadi itu adalah bentuk amal. Kenapa? Iman ini kalau nggak dibarengi dengan amal, goyang. Itulah yang terjadi di akhir zaman banyak orang yang beriman tapi tidak beramal. Sholat enggak, zakat enggak, zikir enggak, lupa iya, dosa iya. Akhirnya ketika ada transaksi jual beli iman, jual imannya. Karena itu Nabi menyatakan badiru bil amal, segera kamu itu beramal. Yang banyak amal akan terjadi nanti fitanan kagita illal mudlim, akan terjadi fitnah iman, fitnah agama bagaikan malam hari yang gelap kulitanya tahu arah, bingung. Hmm, itu yang terjadi di akhir zaman, bingung. Di akhir zaman bingung. Sekarang ini mau mau dengarkan apa? Mau baca buku. Buku kacau sekarang. Karena itu salaf kita memiliki buku-buku yang manfaat. Kitab-kitab yang manfaat. Baca kitab ini. Baca kitab itu. Baca itu. Ada salaf kita. Jadi supaya nggak bingung kita. Isinya buku macam-macam. Karena itu dipilihkan guru-guru yang sudah ada ikut Imam Al-Ghazali dalam tasawufnya, ikut Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam akidahnya, ikut Syafi'i dalam madhabnya, ikut Fagir Mugaddam dari tari, dalam tariqahnya, ikut semuanya ada. Dipilihkan kita. Kenapa bingung di akhir zaman ini? Lah kalau nggak tahu salaf, ya bingung nanti. Akhirnya yang isinya ada di majalah inti anggap ilmiah yang isinya ada di koran yang kita anggap ilmiah khobar yang kamu dapat dari televisi inti anggap ilmiah akhirnya semua penampilan inti anggap ilmiah ada gerakan itu ilmiah wah repot ah karena itu bingung ah, sebenarnya kalau tahu salah nggak perlu bingung kalau ngikuti salah nggak perlu bingung ah sinilah kita uh, harus paham di akhir zaman akan terjadi. Malah Nabi saw Alaihi Wasallam menggambarkan, Yasirul Halim fi Hayran. Nanti orang yang bandai-bandai itu di akhir zaman akan juga kebingungan. Kenapa? Ini orang mau diajak apa ya? Diajak ilmiah? Nggak mau. Diajak goblok-goblokan mau. Hah nih? Ya? Diajak ilmiah nggak mau diterangkan bagaimana Tuhan, bagaimana tauhid. nggak mau. Dia lebih condong ke liberal misalnya. nggak ada dasarnya. Diterangkan tentang akidah, tentang itu, nggak mau. Diterangkan bagaimana wujud daripada mahabbah itu mengikuti itiba at-takhalluq, at-tazayyi, at-tashabbuh, al itiba mengikuti kemudian menyerupai berakhlak sebagaimana yang dia cintai itu mahabbah cinta kepada Nabi cinta kepada ahli bait cinta kepada orang solehin nggak mau dia menganggap mahabbah itu kalau nyakiti diri kalau asyura pukul-pukul badan keluarkan darah itu mahabbah hal yang demikian ini akan terjadi di akhir zaman sehingga orang yang ngerti ini heran ini apa nih ya hairon bingung gimana ini ya Nah, itulah yang terjadi, saudara. Eh, itulah yang yang terjadi. Karena itu, udahlah, eh, kita perbanyak amal untuk memperkuat diri kita. Kita ajak orang yang lainnya memperbanyak ah, amal. Jadi jangan kita hanya berkoar-koar. Tapi kita langsung bersikap, bertindak. Gimana cara bersikap? Bil amal dengan ah, amal. Cara mengatasi fitnah itu bil amal, badiru bil amal fitanan. Jadi jangan kamu tadi itu mengomentari fitnahnya, percuma. Kalau kamu itu mengomentari fitnahnya, nggak akan selesai. Tapi bil amal baru akan selesai. Contoh, ketika misionaris misalnya masuk ke satu daerah, dia membagi-bagi, dia memberi, dia mengadakan kesehatan, dia dengan itu. Ente kok hanya komentar, gak akan laku. Bil amal, kamu harus dengan amal. Sebelum mereka datang, kamu datang ke sana. Kamu adakan aktivitas ada di sana, kamu adakan dakwah ada di sana. Badiru bil amal. Sehingga kita ini jangan hanya sekedar mempertahankan iman dengan mulut. Tapi kita mempertahankan iman ini bil a'mal. Karena itu Nabi menyatakan badiru bil a'mal fitanan kagita'illal al-mudlim. Dan itu bahaya kalau enggak kita bendung dengan amal fitnah-fitnah agama itu yang dikhawatirkan inti turunannya nanti. Mungkin bapaknya mukmin, anaknya murtad nanti. Mungkin bapaknya ahli sunnah wal jamaah, anaknya keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Mungkin bapaknya soleh, anaknya toleh. Nah, disinilah kita harus paham bahwa cara mengatasi krisis iman adalah dengan bil amal, dengan memperbanyak amal soleh. Badiril fauta. Gabla antak ta'anka duna ma tabtaghi hutuful mamati badiril faut cepat-cepatlah kamu tadi itu me, mena, men, meraih apa yang hilang geblaan taktoanka sebelum memutus kamu duma dunama tari apa yang kamu cita-citakan kamu harapkan hutuful mamati yaitu datangnya kematian. Sekarang begini. Kalau kita mau berpikir, nih kita mau berpikir. Kita dengan orang tua kita atau kita dengan datuk kita. Banyak yang kehilangan kan? isi komahnya, zikirnya, akhlaknya, banyak kehilangan. Udah hilang. Loh, mana ini ya roti hadatnya ini kok nggak ada di rumah kita sekarang ini? Mana itu ya? Wirdul Latifnya kok nggak ada? Mana itu hizib Qur'annya ini ya? Kok nggak ada ini? Mana sholat berjamaahnya ya? Kok nggak ada di rumah kita ini? Mana itu akhlaknya? Mana itu istiqamahnya? Mana itu yang pernah dilakukan oleh orang tua kita, datuk kita? Badiril fot. Cepat. Kamu raih itu. Udah kehilangan banyak, kemudian kamu biarkan duit kehilangan satu kali udah dibelikan langsung berangkas ada nomor rahasianya itu pun ditaruh di dalam lemari dikunci kamarnya dikunci lagi rumahnya dikunci gerbang pintunya digembok gede dikasih security ada anjing gilanya lagi uh dijaga jangan sampai kehilangan duit ini wal akhlak ibadah istiqamah zikir yang pernah dilakukan oleh orang tuanya inti ilim ilmu Hah? yang pernah dilakukan oleh datu-datunya inti mana itu semuanya kenapa enggak kamu raih kenapa enggak kamu jaga kepada anak-anak kamu jangan sampai kehilangan itu semuanya sehingga kamu mendapatkan anak kamu tetap seperti sarafnya kamu ahli sholat berjamaah ahli sholat Jum'ah, ahli ibadah kepada Allah, ahli dikir, masih kurang. Masih kurangkah kita mendapatkan pelajaran banyak yang kehilangan itu? Anaknya akhirnya menjadi pecandu narkoba. Anaknya akhirnya tidur bersama pelacur. Anaknya akhirnya berubah akidah. Yang dibicarakan orang-orang soleh Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Uthman masih kurangkah? Istri Nabi dihabisin masih kurangkah? Bapaknya ahli sunnah, anaknya ingkar sama aulia Hol masuk neraka Maulid masuk neraka masih kurangkah? Datuk-datuknya yang dulu begitu hebat ahlul ilim, ahlul syaraf, ahlul karamah, ahlul wilayah ahlul akhlaqil hasanah mana itu semuanya nggak merasa kehilangan bangga dengan anak begitu bangga dengan keluarga begitu la badiril fot cepet raih lagi kehilangan itu anak kamu oh iya saya nggak ngerti agama ilmu saya minim anak saya harus ngerti Diraih kembali. Saya orangnya kurang istiqomah. Saya harus bisa mulai sekarang istiqomah supaya anakku menjadi orang yang istiqomah. Saya kurang ngerti dengan salafus soleh. Anakku harus ngerti dan bisa mengikuti akhlak daripada salafus soleh. Begitu. Akhirnya kita kembalikan yang hilang itu wujud lagi nanti. Pada keluarga kita. Badiril fod gobla antak ta'anka. Dunama ma tabtaghi hutuful mamati. Kalau sudah mati nggak bisa kamu raih sudah, selesai. Mau oh, apa kau? Belum kamu membentuk anak yang istiqamah, belum kamu membentuk anak yang soleh, belum kamu membentuk anak yang akidahnya itu benar, kamu mati duluan. Halas, terputus berarti. Bapak putih, anak hitam. Bapak ahli ibadah, anak ahli maksiat terus turun temurun udah berubah kamu berarti sudah memutus silsilah lantai rangkaian hubungan yang istimewa dengan datuk-datuk kamu sampai kepada Rasulullah eh, inilah yang yang eh, apa namanya dipesan oleh beliau badir cepat kamu sudah kehilangan banyak tangani secepatnya Tangani secepatnya, jangan semakin parah nantinya. Kalau kamu mati, semakin parah. Nah, semakin parah. Nanti anak cucunya kamu yang repot. Banyak kan begitu. Hah? Nah, karena itu kita jadikan ini satu pelajaran. Nah, Fitnah-fitnah agama ini udah banyak terjadi. Kamu lihat, ya Allah, kesian. Kita ini sering lihat orang-orang yang datuknya, abahnya datang ke majelis ini. Misalnya, anaknya nggak seneng. Kita lihat bagaimana orang tua mereka baca kitab Ihya Ulumuddin misalnya, anaknya nggak cocok. Habis Imam Ghazali. Orang tuanya baca Bukhari, habis. Orang tuanya di Maulid, habis dicaci sama anak-anaknya. Oh, itu oh, syirik itu itu wah habis. Padahal orang tuanya melakukan itu, datuknya melakukan itu dan dia bis menyaksikan saat itu. Kenapa? Inilah fitanan. Ini fitnah udah mulai terjadi dalam urusan iman dan akan banyak terjadi nanti sampai menjadi kafir. Nauzubillah min dzalik. karena itu jangan dianggap enteng. Semoga Allah menjaga iman kita. Ya rabbal alamin.